Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh <clears throat> wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa mayyudlil falahadiyalah أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي la ولا wa ولا قوة إلا بالله wa إخوة الإيمان أعزكم a'azakumullah jami'an Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah siang hari ini masih di bulan Syawal di penghujung akhir bulan Syawal kita kembali berkumpul bersilaturahim. Setelah kita menunaikan salat zuhur berjamaah, kita memohon kepada Allah semoga Allah terima amal ibadah kita hari ini. Salam dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang mulia yang mengajarkan kita bagaimana menjadi Muslim yang paripurna, menjadi sosok pemimpin sesuai panduan Islam, menjadi seorang ayah, menjadi seorang suami, menjadi seorang murid, menjadi seorang pelayan di masyarakat. Dan semoga kita juga termasuk salah satu pengikut Rasulullah yang akan mendapatkan syafaat yaumil akhir insyaallah. Masalah muslimin rahimakumullah, tema kita kali ini <clears throat> masih seputar al-ubuwah wal umumatul islamiyah pendidikan keayahan dan juga keibuan dari sudut pandang Islam atau yang dikenal dengan Islamic parenting. Kita masuk ke pembahasan bagaimana harmonisasi pasutri sebagai bagian bagaimana menjadi orang tua hebat. Sebab kalau kita mau berkaca dari ayat yang pernah kita bahas sebelumnya di surat Ali Imran ayat 33 Allah sebutkan empat tokoh yang menjadi pelajaran atau menjadi role model bagi kita. Inna Allah astofa Adam wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, memilih Nuh dan keluarga Ibrahim serta keluarga Imron atas segala umat. Ada empat tokoh di sini yaitu Adam, yang kedua Nuh, yang ketiga adalah Ibrahim, yang keempat adalah Imron. Keempat tokoh ini menjadi role model bagi kita. Bagaimana kita menjadi pribadi yang mulia dalam keluarga. Tetapi khusus Adam dan Nuh ternyata tidak mendapatkan penyematan ala Adam wa ala Nuh. Hanya hanya Adam dan Nuh saja dipuji Allah, keluarganya tidak. Sebab Adam dan Nuh memiliki yang namanya masalah khususnya anaknya yang tak bisa dididik dengan baik. Khusus Nuh, ternyata Nuh memiliki anak yang kafir dan juga istri yang kafir. Maka kita belajar bagaimana menjalani keluarga dari sosok Ibrahim dan Imron, ala Ibrahim wa ala Imran. Di mana beliau memiliki kriteria sebagai keluarga terbaik dimulai dengan memiliki pasangan yang baik, yaitu harmonisnya antara suami dan istri. Dan inilah pangkal permasalahan dari pendidikan anak-anak kita Sebagian besar masalah anak-anak itu dimulai dari ibu dan bapak yang tidak harmonis. Ibu dan bapak yang sering bertengkar, ibu dan bapak yang sering tidak sepakat. Makanya kenapa kalau kita perhatikan banyaknya kecelakaan dalam pengasuhan karena tidak sinkron. Dimulai dari ibu yang maunya kemana, ayah maunya kemana. Dimulai dari ayah yang keras terhadap urusan ini, tapi ibu lembek dalam urusan ini atau ayah yang memiliki visi yang jauh ke depan, ibu yang memiliki visi yang lebih pendek atau sebaliknya. Dari sinilah membuat anak-anak mendapatkan sebuah pemandangan setiap hari. Di mana ketidakakuran orang tua berdampak kepada tidak membuat anak nyaman berada di dalam rumah. Sehingga meskipun rumahnya besar, rumahnya mewah, sebagian anak-anak lebih memilih nongkrong di luar, berlama-lama di luar Sebab rumah tak memiliki daya magnet untuk membuatnya pulang Disebabkan ayah dan ibu yang nampak sekali tak memiliki keinginan untuk menarik mereka dalam rumah lewat kemesraan yang ditampilkan Maka ketahuilah bahwa berdasarkan beberapa kali pengalaman saya menjadi konselor Menangani beberapa kasus anak Saya berani simpulkan 80% masalah anak dimulai dari mana? Dari suami istri yang tidak harmonis Dimulai dari bapak dan ibu yang tak pernah memiliki visi yang sama. Ya, bahkan saya ingatkan ya berapa kali ya ketika ada seorang ibu ya dia memilih me, me WhatsApp saya untuk bisa menangani masalahnya. Dia bilang, "Ustadz, saya punya masalah dengan anak saya, sudah kena narkoba." anak saya begini-begini Ustadz ada waktu enggak?" Saya bilang coba suami ibu ikut juga pada saat konsul. Saya ingin bersama-sama. Baik Ustaz. Diminta suami datang, alhamdulillah mau. Begitu konsultasi, suaminya baru pulang kerja, entah capek, dia izin mungkin dari kantor, salaman nama saya. Si ibu gak tahan langsung cerita masalah anaknya. Dibilang anaknya ternyata bukan hanya jadi pemakai, sudah jadi bandar Ustaz, sudah jadi bandar kelas kakap. Si suami langsung komplain, dibilang apa? Mamah lebay, Gak mungkin juga anak jadi bandar, emang gampang kamu lebih-lebihkan segala perkara. Si istri langsung bilang, papa tahu apa sih? Aku lebih sering ngurusin anak daripada kamu. Kamu kan sibuk dengan urusan bisnis kamu. Gitu. Si suami bilang, lah aku bisnis juga untuk urus untuk keluarga. Maka kamu pikir untuk diriku sendiri ribut di depan saya. Lagi ngomongin anak ribut suami istri. Terus dia bilang dia diem diem diem aja. Kalau lagi curhat masa anak jadi masalah kita lagi sono sono. Kata suami, jangan ngomongin anak juga sebelum izin aku. Ini membuka aib. Ya aku nggak rela kamu buka gitu ya di depan walaupun Ustaz. Akhirnya saya bilang ibu dan bapak, kita nggak bahas masalah anak, kita bahas masalah yang lebih penting lagi, itu ibu dan bapak. Ya saya tanya ibu-ibu udah berapa tahun menikah? 17 tahun Ustaz. Gimana rasanya menikah sama suami? Ya mau gimana lagi udah takdir. Ketika istri mengatakan mau gimana lagi udah takdir. Maka disinilah pusatnya, disinilah masalahnya. Sehari-hari si istri mengalami emosi negatif. Dia mengasuh anak dengan pendekatan negatif. Dia akhirnya membuang emosi negatif pada anaknya. Anak tidak nyaman menggendong anak dengan keadaan marah. Sesekali curcol sambil bilang bapakmu tuh jangan ikutin, agak sedeng begitu. Sehingga kita bisa lihat anak tidak bisa memfigurkan orang tua. Anak tidak bisa menjadikan orang tua khususnya ayahnya sebagai idolanya. Kenapa? Karena si anak selalu dapat gambaran negatif dari si ibu. Yang bilang bahwa bapakmu tuh jelek, bapakmu tuh buruk anaknya dan sebagainya. Dari sinilah anak tidak mendapatkan sebuah contoh. Si ibu curcol, si bapak lain kali di, ketika ditanya sama. Sambil bilang, bapak, ibu pun didengerin, mama kamu dengerin, mulutnya ember. Maka kita bisa bayangkan bagaimana anak bisa hormat kalau dari suami istri, dari ibu dan bapak tidak menunjukkan rasa kasih sayang. Dan inilah penyebab anak-anak kita, khususnya yang diasuh oleh ibunya, khususnya ibu rumah tangga. Banyak yang tidak tahu bahwa menurut penelitian, ibu rumah tangga rentan stres lebih besar dibandingkan ibu bekerja. Dan suami tidak tahu tentang hal ini. Yang terjadi adalah akhirnya si ibu menumpahkan kepada anaknya. Marah-marah terus pada masalahnya nggak seberapa. Selalu saya ingatkan, ibu yang suka marah-marah dengan anaknya mewakili perasaan dia tidak bahagia dengan suaminya. Dia belum bahagia sepenuhnya dengan suaminya dan itu tumpahkan kepada anak. Suami belum bisa menjadi suami yang baik. Makanya dalam kajian ilmu parenting, sebelum kita menjadi bapak dan ibu yang baik bagi anak kita, maka didahului menjadi suami dan istri yang baik. Dari situlah anak-anak mendapatkan nih sebuah gambaran. Bagaimana bisa anak kurang ajar sama ibunya kalau si bapak selalu sebelum berangkat kantor bilang, jaga ibumu, muliakan ibumu. Awas ya, kalau sakit ibu kamu, papa marah. Ya, ini ibumu teman papa dunia dan akhirat. Ya, menyakiti ibu kamu, menyakiti papa. Begitu juga ketika bapaknya nggak ada anaknya, si ibu selalu menceritakan kebaikan Nabi, bilang papamu luar biasa, orang yang begitu mama cintai. Ya, meskipun sibuk tetapi dia ber, bermanfaat untuk kita, berusaha untuk keluarga kita. Ya, doakan bapakmu ya. Ini yang dialami anak-anak. Ya, makanya saya teringat kisah dalam kitab Syar Alam Anubala bagaimana seorang ibu yang ditinggal ya sampai 30 tahun lamanya oleh suaminya. Jadi suami namanya Faruk seorang mujahid di medan dakwah yang pulangnya 30 tahun sekali. Ini melebihi melebihi rekor ya. Kalau antum baru pulang sebulan sekali kalau kesannya ada suami 30 tahun sekali. Ini kalau Bang Toi tiga kali lebaran nggak pulang-pulang, ini 30 kali lebaran nggak pulang-pulang. Dan kita tahu bagaimana dan disebutkan dalam kisah tersebut si istri selama suaminya pergi dia selalu menyebutkan kebaikan suaminya di depan anaknya. Sehingga anak memiliki perasaan bangga terhadap ayahnya. Selalu disebutkan ayahmu sedang berburu tiket surga. Ayahmu sedang berupaya menggelar, mencari gelar syahid. Sehingga kalau orang dapat gelar syahid, dia akan mampu mengajak 70 anggota keluarganya masuk surga. Kita salah satunya, mendapat golden ticket. Nggak perlu dihisap lagi, masuk karena bapakmu. Maka si anak punya motivasi. Meskipun jarang bertemu, tapi dia berkeinginan ingin seperti bapaknya. Meskipun tidak bisa meninggalkan ibunya karena ibunya seorang diri, maka dia berjihad dengan cara lain. Si anak ini pun bersemangat untuk belajar ilmu Islam sehingga menjadi ulama di zamannya. Beliaulah yang terkenal dengan nama Rabi atau Ra'i, ulama atau guru dari Imam Malik, Imam Sufyan Sauri dan Imam Abu Hanifah. Beliaulah yang terkenal dan ilmunya yang menderas, Pak. Dan ini didasarkan disebutkan karena inspirasi dari ayahnya. Dari sini kita belajar. Makanya seringkali saya bilang, jika kita ribut dengan anak, ada punya masalah dengan anak, cek hubungan kita dengan pasangan kita. Ya, ada seorang pendeta nelpon saya persis waktu saya berangkat mengisi seminar di Bali. Minta tolong umurnya 50 tahun dengan sedih dia bilang, "Saya baru aja usir anak saya, Pak Ustadz." Saya usir anak saya karena dia membuat malu saya. Saya tokoh masyarakat. Tapi dia bikin malu, mabok-mabokan, berzina, ikut geng motor. Saya kesel, saya usir aja di rumah. Saya refleks bertanya, istri bapak gimana? Dengan cepat dia bilang, itulah istri saya. Bukannya dukung saya, malah nyalain saya. Dianggap saya suami yang gak becus, ayah tidak pantas. Keterlaluan itu istri saya dari dulu. Mentang-mentang dia PNS, mentang-mentang gaji lebih tinggi, mentang-mentang semuanya disebutin istrinya. Awal mula punya anak, awal mula memberi nama, ribut. Sampai nggak sadar bapak pendeta ini nelfon saya 48 menit. Kemudian dengan cepat dia langsung bilang, kembali ke masalah anaknya nih pak. Kira-kira menurut bapak gimana? Saya harus minta maaf atau gimana? Saya bilang bapak pendeta ini pak, bapak sebenarnya masalah sama anak atau sama istri. Terus dia nanya balik, lah maksudnya apa? Bapak sadar atau tidak? 48 menit bapak nelpon, 3 menit ngomongin anak, 45 menit ngomongin istri. Ya. Jangan-jangan ya. masalah bapak sama istri larinya ke anak. Anak nggak betah, nggak nyaman, ibunya sering marah-marah. Kemudian dia diam. Saya telepon halo, dia nggak jauh. Halo, saya pikir blank spot. Barulah dia bilang dengan suara berat, ya ya ya ya. 25 tahun saya menikah, baru ada yang menyadarkan saya kalau saya dari dulu bermasalah dengan pasangan saya. Pantas anak saya kurang ajar sama saya. Lah istri saya sering membantah saya di depan mata dia. Pantas anak saya kasar sama ibunya. Saya sering gampar ibunya di depan mata dia. Saya tahu Pak apa yang saya perbaiki. Saya harus memperbaiki hubungan dengan istri saya. Maka dari sinilah Kenapa? Jangan kita menyepelekan masalah ini. Kadang kita merasa anak kita bermasalah, jangan-jangan bermula dari kita yang belum akur. Karena sejatinya kemesraan antara suami dan istri ibarat bunga di taman yang akan mengundang kupu-kupu yaitu anak kita untuk selalu bersenang berada dalamnya. Dia betah berada dalamnya. Saya berapa kali mendampingi anak-anak di jalanan, nongkrong di 7-Eleven, nongkrong di, di eh, ikut klub sepeda dan sebagainya sampai ke Topas Cafe di Kemang sampai roti bakar Edi Blok M. Anak-anak orang kaya, anak-anak yang dari keluarga yang mampu berada rumahnya luas. Kalau kita ditanya lu nggak pulang, jawabannya simpel, ngapain gue pulang di rumah? Capek ngeliat mama marah-marah, papa juga ribut. Ah, dengan gue happy deh di sini. Satu masalahnya suami istri, bapak dan ibu selalu menuding anak bermasalah, dia lupa bahwa tak mampu membangun kemesraan, membuat anak tidak betah berada di dalam rumah. Maka disinilah kenapa bermula dari harmonisasi inilah salah satu hal yang harus perhatikan. Itulah kenapa Islam memberi petunjuk dari awal menikah, jangan sampai salah milih pasangan. Rasul mengingatkan hal ini dalam hadis bagi yang belum nikah nih petunjuk bagi yang jomblo nih ada nggak ada? juga. Jangan ngaku-ngaku ya pak ya yang udah ya udah ya nggak usah nambah lagi ya pak itu jatah buat jomblo kasihan jomblo belum dapat ya serobot juga sama bapak yang udah dapat ya Rasul mengingatkan hal ini Rasul katakan tunkahun nisa uli arba'ah wanita dinikahi karena empat hal apa saja? Pertama, lima liha karena hartanya, wali hasabiha karena keturunannya, wali jamaliha karena kecantikannya, yang keempat wali diniha karena agamanya. Ada empat yang biasanya dipilih oleh seseorang dalam mencari pasangan hidup biasanya. Mulai dari kecantikan, mulai dari yang namanya keturunan, mulai dari yang namanya hartanya banyak dan juga mulai dari yang namanya uh, apa E, keturunannya. Ini yang kita inginkan. Seandainya kita mendapatkan empat-empatnya beruntung banget, ya. Beruntung banget kita mendapatkan mulai dari ternyata dia kaya ya dari keluarga terpandang, ya hartanya banyak, anak tunggal, begitu bapaknya kena stroke kan gitu ya. Cuman diprediksi dua minggu, ya udah segera nikahin kan gitu kita bilang. Udah gitu solehah lagi hafal Quran 30 juz, ya, hafal hadis 1000 ya dah. Masalahnya dia mau nggak sama kita itu saja. Ya, mungkin ideal tapi mau nggak sama kita itu aja. Banyak yang pengen, wah ini tipe banget mau nggak sama kita. Walaupun mau paling mau muntah nih bahaya. Nah ini kalau kita perhatikan empat hal ini keinginan setiap laki-laki, uh pengen kayak gini. Namun kalau terpaksa harus memilih salah satunya harus dibenturkan karena nggak ada wanita yang sempurna. Ya, wanita yang sempurna nggak ada yang kita ngira. Maka kita harus Rasul ingatkan fasbat bidatidin. Ya, pilihlah yang karena agamanya. Pilihlah karena agamanya. Taribat ada. Maka niscaya kamu akan beruntung. Makna taribat tiadaka dijelaskan juga ini makna sindiran dengan kata lain seolah-olah Allah Rasul ingin bilang Taribat yadak itu artinya tanganmu berdebu. Rasul ingin bilang jika kamu tidak memilihkan agamanya, niscaya tanganmu berdebu. Apa mana tanganmu berdebu? Biasanya ini dipakai untuk orang Arab yang kalau menyesal teramat dalam menjatuhkan lutut ke tanah, kemudian mengais-ngais debu sambil merata. Yang sambil menyesali kejadian masa lalu. Seandainya dulu nggak ketemu dia, seandainya dulu nggak satu kantor terus nikah sama dia, seandainya dulu nggak salah miskol begitu. Seandainya dulu nggak ketukar pulpen, ya begitu. Jadi menyesali. Karena bukan agama. Karena mungkin dia cantik, tapi seberapa tahan cantiknya? Kita punya rasa bosan. Cantik tapi sering pasang foto ya, selfie di Instagramnya, dipuji sama laki-laki, so sweet, cantik sekali mbak. Laki mana, suami mana yang akan tahan dengan itu? Cantik tapi nggak bisa mengurus anak, hanya ngurus dandan, setiap malam nonton sinetron utaran itu aja. Enggak berpikir anak nangis gitu ya dicari pembantu. Dia pikir pembantu untuk anaknya. Sehingga anak gak dekat sama ibunya, lebih senang sama pembantunya. Begitu pembantu dipecat, anak minta dipecat juga. Karena pengen ikut pembantunya. Ini ketika dia tidak mampu mendidik anak-anak. Cantik apa yang bisa membuat kita tahan kalau seperti ini? Dan ingat manusia punya sifat bosan. Ya mungkin awal-awal kita bergairah, tapi kecantikan juga nggak akan bertahan lama. Ntar tua juga penyok. Ya. Makanya kenapa? Justru yang istiqomah bukan yang cantik, yang jelek. Yang sekarang jelek ntar juga jelek juga sama aja itu istiqomah. Ya, jujur tanya aja yang jelek itu istiqomah loh. Dari dulu sampai sekarang nggak berubah-ubah. Itu itu aja. Kalau yang cakep ntar juga jelek. Ya, bukan berarti saya menyetujui yang jelek bukan. Istri saya juga cantik. Tapi yang paling penting di sini jangan terpesona dengan itu. Harus ingatkan dengan agama. Makanya salah satu kedurhakaan ayah pernah kita bahas di sini. Ayah yang tak memilihkan ibu yang baik, karena anak nggak punya pilih lahir dari rahim siapa. Tetapi ayahnya sejak awal udah salah. Ketika ayah memilihkan ibu yang tidak pantas tuh anak. Makanya ketika Umar bin Khattab dihadapkan seorang anak yang diadukan kena kedurhakaannya. Sampai-sampai anak ini hampir di penjara, anak ini bertanya, Apakah seorang anak punya hak kepada ayahnya? Tuh ditanya. Maka dijawab, "Bala, ada." Maka ditanya apa saja? Salah satunya ditanyakan "Kamu berhak mendapatkan ibu yang baik." Yang kanan ini protes. Maka anak ini bilang, ya Amirul Mukminin, amma umi zanjiyatun lakanat majusi. Ibu saya itu zanjia, seorang budak dinikahkan bapak saya. Dan bukan itu masalahnya, ibu saya agamanya majusi. Bagaimana saya bisa mengenal Allah sehari-hari saya diasuh sama ibu yang justru mengenalkan api sebagai Tuhan. Si bapak berpikir dengan menikah beda agama, dia berasa sudah tenang. Maka saya sudah bilang, Berapa kali ada yang nanya saya, Ustaz hukum nikah beda agama apa? Saya bilang nikah satu agama aja masalahnya banyak. Apalagi beda agama dan kita bertanggung jawab kita meninggalkan anak dengan istri atau ibu yang beda agamanya dengan keinginan kita. Wajar kita bahan lama luar anak kita nggak bisa baca Quran juga. Ini beratnya. Maka belum lagi masalah yang lain. Ribut di sini. Dan disitulah akhirnya Umar marah. Umar tahu si bapak marah ngadu-ngadu kedudukan anaknya, tapi dia langsung dia ternyata menzolimi anaknya, makanya Umar menengok si bapak dengan kalimat yang justru menyentil si bapak. Apa kata Umar? akok tahu koblaan an ikoka. Kamu tuh sudah durhaka sama anakmu sebelum anakmu mendurhakaimu. Wasata ilahi koblaan usia ilai. Kamu tuh sudah zolim, merugikan anakmu sebelum anakmu merugikan dirimu. Kenapa? Anak gak punya hak pilih. Tetapi si bapak punya hak untuk memilih siapa. Maka Rasul mengingatkan bahwa menikah itu bukan sekadar mencari istri. Tetapi mencari ibu untuk anak. Ada hak anak di dalamnya. Rasul mengingatkan tazawajul wadud al walud. Nikahilah olehmu wanita yang punya jiwa al wadud. Apa tuh al wadud? Jiwa meng, apa, ngemong, mengasuh anak dan al-walud maknanya subur, bisa hamil, bisa berkembang biak, eh, apa? Bisa berketurunan. Rasul mengingatkan bahwa pilih yang bukan sekedar bisa hamil, tapi juga al-wadud, punya jiwa ngemong. Al-wadud itu akar kata dari al-mawaddah. Al-mawaddah itu sebagian ulama mengartikan adalah rasa cinta yang membuat orang ingin nempel. Seorang ibu jika punya al-wadud, maka si anak selalu ingin nempel sama ibunya, mencari ibunya gitu. Nah si bapak tidak melakukan ini. Makanya akhirnya itulah salah satu yang membuat anak jauh dari ibunya. Makanya ingatkan, selalu diingatkan. Ketika yang belum menikah mencari istri yaitu bukan sekedar istri untuk kita tapi juga ibu untuk anak. Makanya bagi yang jomblo ngelamarnya jangan selalu bilang maukah kamu jadi istriku itu udah biasa. Yang lebih tepat maukah telapak kakimu menjadi surga untuk anak-anakku nanti. Ya, yang udah ya udah nyesel nyeselin dah ya. iya bener juga kan sekarang telapak kakinya bau banget kan gitu ya surga nggak ada telapak kakinya nggak usah inilah salah satu yang harus kita coba ya makanya kalau kita lihat ributnya di situ menentukan sekolah mulai dari karena nggak punya keserasian nggak ada harmonisnya mulai dari visi hidup ke depan nggak cocok Si ibu lebih berpikir materi, si bapak sering pengajian. Ini jadi perkara ini. Sering, sering jadi perkara. Selalu saya bilang. Nggak pernah akur. Dan anak bingung harus mengikuti kata siapa. Dari awal saja sudah nggak akur. Keluarganya sangat toleran. Bapaknya sama ibunya punya visi yang beda. Dan ini satu perkara besar. Ya, perkara besar. Ya. Bagaimana waktu awal ngasih nama aja sudah ribut. Kalau beda agama tuh. Beda Si bapak pengen ngasih nama agak islami nama Muhammad. Si ibu yang agak keren dikit ya, Messi, Muhammad Messi kan gitu ya. Ya udah akhirnya nggak cocok Muhammad Messi ya. Jadi ya cocok dok cokin itu baru nama, belum lagi nanti sekolah. bapak pengen TPA, si ibu pengen sekolah minggu, adil. si anak bingung hidupnya. Mau kemana dia? Apa? Dia nggak bisa konsisten. Antar agama nggak bisa dipadukan. Kita bukan agama yang dicampur baur begitu pagi Islam, siang Kristen, sore Hindu nggak bisa. Pilih dia jalan hidup itu. Nggak bisa dengan sistem pluralisme yang membuat anak akhirnya nggak komit terhadap agamanya sendiri. Dan inilah salah satu masalah besar. Ya, bukan berarti kita nggak boleh, walaupun ada hukum fikih membolehkan lelaki menikahi seorang wanita ahli kitab, ya tetapi dia harus tunduk di bawah kepemimpinan si laki-laki ini kalau laki-lakinya ternyata laki yang dayus atau laki-laki yang lemah nggak punya jiwa koam justru dikendalikan sama istrinya ya ini bahaya nah kembali konteksnya adalah kesepahaman harmonisasi ini penting ya harmonisasi ini penting khususnya pertanyaannya bagaimana sudah terlanjur ya bagi kita langsung bilang ya udah cari yang lain ini ini solusi yang praktis Bagi kita padahal tidak begitu ya langsung cepet-cepet bu ya udah terlanjur ustaz ya mau bikin cabang baru nggak bisa orang kan mau buka cabang beresin dulu yang pertama bagusin kayak bisnis bisnis itu nggak mungkin antum bikin bisnis bakso berantakan manajemennya udah gitu selalu rugi eh bikin franchise di mana nggak bisa nggak ada yang mau franchise apa no bisnis pertama jaga makanya kalau mau sukses franchise ini itu ya udah bagusin tuh Ya, jadi bagusin dulu ya rumah tangga pertama baru hilang. Kayaknya kita buka perlu-perlu cabang misalnya gitu. Ya, kalau kemanfaatan kita doang susah nih gitu. Ya nggak usah lah begitu. Tapi intinya mulailah dengan perbaikan pasangan. Dimulai dari bagaimana kita mencoba untuk bagaimana menelaah apa sih ganjalan-ganjalan di dalam hati. Ketika suami dan istri punya ganjalan nampak sekali. Istri tak mau bersentuhan kulit, kalau tidur selalu berbalas punggung, mata tak berani menatap mesra, ini masalah. Orang kalau punya masalah dengan seseorang itu dilihat dari matanya. Sebab mata ini jendela jiwa. Selalu saya katakan jika tidur sudah berbalas punggung, mata tak berani menatap mesra, tanda ada hati yang terluka. Jadi kalau istri dipandang apa sih mas, itu tanda ada ganjalan. Karena memang saluran emosinya tidak tertumpahkan dengan baik. Si bapak cuek, dia merasa dengan rekening diisi sebulan 200 juta dan selesai. Awal-awal istri mungkin bahagia, gembira. Tapi kita tahu akhirnya dia merasa resah. Uang ratus juta mau dikemanain? Keliling-keliling ada dari mall ke mall. Ya, ini yang terjadi sama banyak wanita, wanita yang kesepian. Si suami merasa dengan memenuhi materinya pada kebutuhan dasar wanita adalah di imateri, yaitu di rohaninya, ya, di psikologisnya. Makanya kita lihat wanita-wanita yang memiliki masa dan suaminya dia biasanya tidak berani menatap suaminya. Ya, maka salah satu test case-nya selalu saya bilang pandang-pandangan, saling memandang wajah pasangan. Ya, bagi yang udah nikah, ya kalau jomblo ya mandang tiang apa mandang apa. Ya, yang udah nikah mandang istri. Kalau istrinya nunduk tanda ada ganjalan karena dia sudah menahan kekesalan bertahun-tahun. Ingat, wanita yang sehat jiwanya minimal mengeluarkan 200 ribu kata per hari, eh 20 ribu kata per hari. Ya 20 ribu kata harus ditumpahkan, harus berbicara, harus dia pakai itu. Tetapi karena tidak tersalurkan dengan baik, maka dia akhirnya bahasa tubuhnya nggak enak. Akhirnya dia kesal, akhirnya dia tumpahkan itu ke dalam kemarahan. Ya, perbaikan itu dimulai dari mana? Dimulai dari membuat waktu di mana selama ini rutinitas pekerjaan, rutinitas, e, aktivitas selama di kantor membuat kita tidak bisa membagi waktu bersama dengan pasangan. Padahal kebutuhan wanita untuk sehat jiwanya minimal memiliki empat waktu. Dan ini kadang tidak dipahami oleh suami. Menurut para pakar, wanita memiliki empat waktu yang membuat sehat jiwanya lebih stabil. Yang pertama, wanita butuh waktu me time. Me time itu waktu menyendiri, dia tidak lagi repotkan dalam urusan anak. Dia butuh waktu untuk bisa tidur ngorok itu penting. Untuk sholat tidak terburu-buru. Kadang dia ikut grup odoj pun, one day one juice. Itu baca Qurannya juga nggak khusyuk. Sambil mikirin anak nangis, anak nangis. Makanya sekedar kholas, kholas. Tapi dia nggak baca dan khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi Bismillahirrahmanirrahim. Yang penting kelas satu jus. Nggak ngefek ke jiwa. Kenapa? Karena suami pulang dipikir itu urusan anak. Nggak bisa nyari pembantu, anak ini bikin sehari-hari. Maka wanita butuh untuk bagaimana malam dia tahajud, dia untuk puasa. Makanya Rasulullah memberi kesempatan kepada istrinya Hafsah digelari aswam al-qawamah, rajin siam, ya rajin kiam ya, malam hari karena ini kebutuhan dasar wanita. Butuh dia untuk shopping, ya, butuh dia untuk belanja, ya butuh dia untuk jalan-jalan ya menyendiri butuh dia untuk ke salon selama masih normal nggak berlebihan boleh saja berlebihan selama izin suaminya asal jangan berlebihan. Ya, wanita butuh untuk menyendiri, butuh dia untuk bisa menikmati hobinya membaca buku. Nah, ini salah satu yang diberikan. Nah, yang kedua, waktu bagi seorang istri adalah couple time. Waktu untuk berdua, meskipun udah pengantin veteran, pernikahan emas 50 tahun, kadang udah malas jalan berdua padahal ini dibutuhkan oleh wanita. Dia merasa punya sandaran jiwa. Dia merasa bahwa dia selama ini tidak salah menikahi laki-laki. Dia menyerahkan dirinya yang diikat oleh ikatan pernikahan oleh kepada suaminya. Selama ini tidak pernah bisa berdua. Kalaupun berdua hanya untuk berhubungan intim. Si suami merasa tuntas hasratnya, tapi si wanita tidak merasakan itu. Sekali dia ingin merasakan makan bersama, ya candlelight dinner di warteg terdekat ya. Ya, hati-hati tentang kebakaran gitu atau dia ingin merasakan jalan pagi bersama, dia ingin merasakan yang namanya boncengan motor bersama, mendekatkan diri hujan-hujanan, merasakan hal ini. Mungkin kau dibilang, eh lebay banget, cinta kayak gitu banget. Kalau kita lihat Rasulullah saja, di masa tuanya saja, masih menyempatkan diri kepada istrinya jalan berdua, bahkan lomba lari, bercanda, makan berdua. Ini dilakukan Rasulullah, mandi bersama. Sah, halal, boleh. Dan lakukan Rasul lakukan. Couple time ketika tidak ada, inilah salah satu sumber masalah. Terlalu sibuk, nggak punya waktu untuk bersama. Hari-harinya hanya rutinitas. Ya, ini pertama. Yang ketiga, wanita butuh family time. Waktu family, anak diajak, akhir pekan diajak untuk liburan bersama. Dan gak jalan family time cuma satu, masuknya pihak ketiga nama gadget. Itulah kenapa family time gak efek bagi seorang istri, termasuk juga bagi anak. Karena kadang di saat berliburan pun masih sempat-sempatan kita balas WhatsApp, kita chatting, kita nelpon. Ini yang membuat akhirnya tidak berbekas di dalam. Betapa banyak saya belajar dari pengalaman kawan saya atau berapa klien curhat. Ya bagaimana mereka makan bersama dengan anak-anaknya. Si istri cerita ketika makan bersama anak lima di restoran ternama, ternyata masing-masing bawa handphone. Kemudian datanglah pelayannya masing-masing sambil pegang pun cerita menunya masing-masing. Aku maunya ini, maunya ini gitu sambil tidak pernah lepas. Kemudian ketika itu eh, pelayannya ada pergi, mereka masing-masing sibuk aja ngobrol di WhatsApp. Saya nggak tahu apa mereka punya grup khusus yang harus ngomong di WhatsApp di di, di dalam restoran tersebut. Kemudian pelayannya datang bawa makanan baru eh, eh udah datang udah datang baru sambil foto-foto dulu nggak ada. Nggak ada ikatan hati, nggak ada ikatan batin. Inilah salah satu yang membuat feminitan tidak bermakna. Makanya salah satu waktu yang harus kita maksimalkan kalau udah makan bersama sita itu handphone. Ya taruh istri harus punya keberanian atau suami mana mana untuk masihkan dalam kantor selesai. Mau nangis nangis silakan. penting akhirnya ngobrol juga gitu. Ya karena kita lihat Bagaimana ini menjadi salah satu yang rusuh? Berapa kali kita membawa keluarga liburan tidak mengefek kepada emosi, tetap merasa jauh, tetap tidak merasa terikat. Nah inilah salah satu masalah yang harus kita perantisipasi. Yang keempat masalah atau masalah waktu yang dibutuhkan wanita adalah yang disebut social time. Dia butuh untuk bersama temannya. Dia butuh untuk ikut arisan, ikut pengajian majlis bersosialisasi dengan warga dia ya, ikut butuh untuk reunian ya asal jangan ketemu sama mantan pacar entah CLBK ya kita cegah intinya adalah mereka butuh untuk hal ini empat hal ini jika dipenuhi dengan baik empat hal ini khususnya couple time maka memberi dampak kepada pasangan untuk bisa merasakan ya merasakan namanya keintiman sebab yang hilang adalah intim rasa intim hubungan intim jadi dipahami dipahami sekedar berjima tadi makna hubungan intim semakin akrab semakin ingin nempel, semakin bisa berkata mesra, semakin bisa, semakin tidak bisa lepas, semakin kangen, semakin rindu. Itulah mana hubungan intim. Bukan sekadar terpenuhinya, keluarnya, ya ejakulasi, ya saat berjima, tetapi habis itu merasa makin sayang, istri merasa makin dekat. Ya, inilah salah satu pangkal perkara. Makanya salah satunya memang harus dievaluasi. Ketika sudah mulai jarang bercanda ngobrol dengan pasangan, saya ingin katakan bukan sekadar pasangan yang resah, anak juga tidak terurus dengan baik. Maka pangkalnya dari situ. Ya, ketika sudah mulai jarang untuk berkomunikasi, sudah mulai jarang berkata-kata mesra. Dari sinilah salah satu masalah harus kita perbaiki. Nah, karena itu harmonisasi ini bukan disepelekan, dan disepelekan. Ya, nanti bulan depan kita akan bahas apa saja yang perlu kita harmonisasikan dengan pasangan. Tetapi poin-poin yang tadi sudah digambarkan memberi makna kepada kita. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang lalai khususnya dalam upaya membangun ketahanan keluarga dimulai dari hubungan suami istri yang harmonis. Dari situlah 80% masalah anak teratasi, anak betah di rumah karena ditampilkanlah